Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-44 فذرني ومن يكذب بهذا الحديث serahkan kepadaku biarkan orang-orang yang tetap mendustakan peringatan ini walaupun telah datang bukti-bukti kebenaran dari risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di hadapan kaum musyrikin Quraisy. Satu persatu bukti tersebut tidak membuat mereka beriman dan menerima ajakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan mereka terus menyudutkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beserta para pengikut beliau dari kalangan para sahabat mengganggu mereka menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta menghalangi umat manusia jangan sampai mengikuti apa yang beliau serukan dalam dakwah ajakan kepada as-siratal mustaqim. Hal yang demikian tentunya membuat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersedih hati. Beliau mengajak kaumnya kepada perkara yang benar. Setiap ajakan beliau diperkuat dengan bukti-bukti dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung mendukung kebenaran apa yang beliau serukan kepada kaumnya. Toh yang demikian tidak membuat kaumnya menerima ajakan Nabi alaihi salatu wassalam untuk masuk ke dalam Islam sudah sewajarnya kalau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau merasa kecewa dengan kaumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghibur nabinya alaihi salatu wassalam dengan diturunkan ayat yang ke yang ke-44 dalam surat Al-Qalam di sini Allah mengatakan fadzarni wa may yukadzibu bihadzal hadits Biarkan mereka, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, serahkan kepadaku orang-orang yang terus-menerus mendustakan peringatan dalam bentuk Al-Quran yang engkau bacakan kepada mereka. Sanastadrijuhum min haithu la ya'lamun. Kami akan menghukum mereka secara perlahan dengan istidraj. Kami akan hukum mereka kata Allah Subhanahu wa taala secara berlahan dalam keadaan mereka tidak merasa sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum aku akan menangguhkan hukuman untuk mereka tidak langsung dihukum atas pelanggaran yang mereka lakukan, tapi sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala ditunda hukuman untuk mereka. Allah terus memberikan hukuman secara perlahan tanpa mereka sadari dalam bentuk istidraj yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya terus diberi untuk mereka harta-harta dan kenikmatan-kenikmatan dunia saat mereka bertambah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka merasa di atas kebenaran padahal nyatanya tidak demikian tentunya hukuman Allah ketika datang dan ditimpakan kepada mereka pada waktu yang ditentukan jauh lebih menyakitkan, jauh lebih berat, jauh lebih pedih, jauh lebih menakutkan ketimbang hukuman yang disegerakan. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Inna kaidi matin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya makarku sangatlah kuat. Tidak ada yang mampu mengelak dari makar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu menghindar dari makar tipu daya yang telah Allah persiapkan. Siapapun yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk istidraj, tidak ada satupun di kalangan mereka yang sadar kalau sedang dihukum sampai benar-benar turun azab kepada mereka fillah azani Allah wa iyyakum. Am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin mutqalun. Apakah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam meminta-minta balasan dari mereka yang membuat mereka merasa berat karena dibebani hutang untuk membayarmu. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sindiran dari Allah kepada kaum musyrikin. Kepada orang-orang yang enggan mengikuti dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang membuat mereka keberatan untuk mengikuti dakwah Nabi alaihi salatu wassalam? dalam keadaan Rasul tidak pernah meminta minta balasan dari mereka. Rasul tidak pernah minta gaji. Rasul juga tidak pernah minta upeti. Rasul juga tidak minta kedudukan di tengah-tengah kaumnya. Rasul juga tidak pernah meminta kepada mereka wanita dan eh, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin na'azani Allah wa iyyakum. Andai kata Rasul meminta kepada mereka upah yang kemudian memberatkan mereka orang-orang Quraisy sampai harus hutang ke sana kemari demi membayar upah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mungkin masih wajar kalau mereka merasa berat ikut dengan ajakan Nabi alaihi salatu wassalam akan tetapi kenyataannya Rasul tidak pernah mengharapkan balasan dari mereka sedikit pun Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Bahkan saat orang-orang kafir Quraisy menawarkan, menyodorkan secara cuma-cuma kepada Nabi alaihi salatu wasalam harta yang banyak dan melimpah. Jabatan yang tinggi di tengah-tengah kaumnya. Wanita yang disenangi, yang dipilih oleh beliau alaihi salatu wassalam dari bangsawan-bangsawan Quraisy dengan syarat Nabi menghentikan dakwahnya, tidak lagi mencela Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka, Rasul tidak menerima tawaran tersebut. Ikhanifidina azani Allah wa iyakum. Karena memang bukan itu tujuan dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Am innahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah mereka orang-orang kafir Quraisy mengetahui perkara yang gaib sehingga mereka yang menulis yang menentukan takdir Allah Subhanahu wa taala ya mereka enggan mengikuti nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam seolah-olah mereka tahu mereka bakal menjadi penduduk surga sehingga tidak butuh bimbingan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah mereka yang menentukan siapa yang berhak menjadi ahlul jannah, siapa yang berhak menjadi ahlun nar. Sehingga mereka merasa aman. Tidak percaya dengan adanya hisab. Tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan getol dengan keyakinan tersebut seolah-olah mereka tahu perkara gaib yang tidak diketahui oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini juga sindiran yang berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Kenyataannya tidak seperti yang disebutkan Nabi tidak pernah minta kepada mereka upah maupun balasan. Mereka pun juga tidak tahu tentang perkara gaib. Tidak ngerti nasib mereka nanti di yaumul kiamah bakal menjadi ahlul jannah atau ahlul nar. Tapi mereka tetap tidak mau menyambut seruan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam untuk masuk ke dalam Islam beriman kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi memberikan pesan. Eh, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pesan kepada Nya alaihi salatu wassalam. Fasbir li hukmi rabbik. Maka tetaplah sabar. Wahai Nabiku sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan ketetapan Rabbmu Wala takun kasahibil hud. Jangan sekali-kali engkau seperti sahibil hud. Yaitu Nabi Allah Yunus alaihi salam. Yang dalam kisah yang dikenal masyur di kalangan kaum muslimin. Beliau satu-satunya Nabi yang ditelan oleh ikan yang besar di lautan. Dan masih hidup dalam perut ikan menjadikan perut ikan sebagai masjid. Satu-satunya makhluk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan perut ikan sebagai masjid untuk salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hanya beliau yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditelan oleh ikan masih hidup dalam perut ikan sampai beberapa waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita yang mengalami kejadian yang sama, ya, kejadian dilemparkan di tengah lautan, kemudian ditelan oleh ikan, sebutlah itu ikan paus atau yang sejenisnya, selesai. Ya. Gak ada ceritanya kita hidup di fillah azani Allah wa iyyakum dalam perut ikan khusus Nabi Allah Yunus alaihi salam Allah berikan keistimewaan kepada beliau tetap hidup dalam perut ikan bahkan menjadikan ik, uh, perut ikan tadi sebagai tempat sujud masjid untuk bermunajat memohon dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berpesan kepada nabinya, janganlah engkau seperti kisah Nabi Allah Yunus Iznada wa huwa Ketika dia memanggil, meminta Rabbnya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar disegerakan azab hukuman untuk kaumnya wahwa huwa saat itu dalam keadaan menahan rasa amarah kepada kaumnya. Ya, Nabi Allah Yunus berdakwah kepada kaumnya mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kaumnya enggan, bahkan menantang Nabiullah Yunus alaihi salatu wassalam agar disegerakan azab untuk mereka. Ya, karena Allah Yunus pada saat itu tidak tahan kemudian minta disegerakan azab kepada Allah Subhanahu wa taala langsung ditinggal begitu saja kaumnya. Khadifidina azani Allah wa iyakum naik bahtera meninggalkan kaumnya. Dalam keadaan kaumnya ketika melihat tanda-tanda bakal datang azab, mereka bergegas bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari-cari keberadaan Nabi Allah Yunus alaihi salam agar tidak uh, agar memohon kepada Allah supaya dihentikan dan tidak jadi ditimpakan azab kepada mereka. Ternyata Nabi Allah Yunus keburu naik ke bahtera. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Kita simak terlebih dahulu penjelasan dari Asyik Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah untuk ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-48. Kata Syekh rahimahullahu taala, "Ai da'ni wal mukadzibina bil Qur'anil 'azim." Biarkan aku yang mengurusi orang-orang yang terus mendustakan Al-Qur'an yang engkau sampaikan. Fa inna 'alayya jazaa'ahum karena aku yang akan langsung menghukum mereka wala tasta'jil lahum jangan engkau tergesa-gesa mendoakan azab untuk mereka sabar dalam menghadapi kaummu sabar dalam menghadapi perlakuan kasar dari kaummu eh, fasanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun kami akan hukum mereka secara berlahan dalam keadaan mereka tidak sadar فنمدهم بالأموال والأولاد ونمدهم في الأرزاق والأعمال ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم فإن هذا من كيد الله لهم Kami akan berikan kepada mereka harta yang melimpah, anak keturunan yang banyak. Kami bentangkan rizki, kami mudahkan urusan mereka agar mereka tertipu dengan keadaan tersebut yang membuat mereka terus-menerus di atas kekufuran yang membahayakan jiwa raga mereka. Fa inna hadza min kaidillahi ta'ala lahum. Yang demikian adalah bentuk tipu daya dari Allah untuk mereka. Wa kaidullahi li'a'daihi matinun qawiyyun. Dan makar Allah Subhanahu wa taala amatlah kuat. Tidak ada yang bisa mampu menghindar atau mengelak dari makar Allah Subhanahu wa taala. Yablughu min dararihim wa adzabihim fawqa kulli mablaghin. Di mana hukuman tadi akan datang kepada mereka di saat mereka tidak merasa di saat mereka tidak menyadari kedatangan azab tersebut. Di sini, ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, di antara bentuk hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, Allah limpahkan kepada mereka harta dunia yang membuat mereka semakin lalai dari siratal mustaqim. Ternyata harta dan kekayaan tidak semuanya menjadi tolak ukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya, di satu sisi Allah memberikan kemudahan rizki bagi hamba-hamba yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari segala problem hidupnya. Wayarzukhu. Dan Allah berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Kalau ini diberikan kepada orang yang bertakwa, harta yang melimpah tadi menjadi bagian nikmat yang disegerakan bagi hamba tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di lain sisi, harta yang melimpah bisa berubah menjadi hukuman bagi seorang hamba manakala hamba tadi dengan bertambahnya harta semakin lalai dan semakin jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tentunya sang pemilik harta tidak sadar kalau sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk hukuman yang halus dari Allah Subhanahu wa taala sebelum nantinya datang hukuman yang sesungguhnya ditimpakan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala pada saat yang tidak mereka duga sebelumnya dan itu jauh lebih menyakitkan bagi mereka ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum am tas'aluhum ajran fahum mim maghramin musqalun. Apakah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada mereka balasan yang kemudian mereka merasa kesulitan, merasa berat untuk membayar hutang demi membayar balasan dan upah bagimu? Laisa linufurihim anka wa adami eh, wa adami tasdiqihim lima ji'ta bih sababun yujibu lahum فإنك تعلمهم وتدعوهم إلى الله لمهض مصلحتهم من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرما يثقل عليهم Tidak ada alasan bagi orang-orang kafir Quraisy yang lari dari dakwahmu, tidak mau membenarkan risalahmu. Dikarenakan engkau memberikan kepada mereka petunjuk mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua engkau lakukan murni untuk kebaikan mereka. Engkau tidak pernah menuntut dari mereka ganti dari dakwahmu yang dihitung sebagai hutang atas mereka. Tidak pernah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika ada yang masuk Islam kemudian dihitung sebagai hutang Ya, setiap hadis yang disampaikan ada tarifnya. Setiap ayat yang disampaikan ada tarifnya dan dihitung sebagai hutang. Kalau sudah mampu dibayar, kalau belum mampu maka terus dihitung, ditimbun sampai datang kelonggaran bagi mereka untuk membayar yang dengan itu memberatkan mereka. ini Allah wa iyyakum. Tidak pernah demikian Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau murni menajak kaumnya kepada kebaikan untuk kebaikan mereka sendiri, tidak mengharapkan balasan sedikit pun dari manusia. Am indahumul ghaibu fahum yaktubun ma kana indahum minal ghuyub wa qad wajadu fiha annahum ala haqqin wa anna lahum thawaba indallah fa hadha amrun ma kana wa ma kanat haluhum hala mu'anidin zalimin. Apakah mereka kata Allah Subhanahu wa taala tahu ilmu gaib dan mereka yang menulis pena takdir? Kata Sa'adi rahimahullah, apakah mereka punya pengetahuan tentang ilmu gaib sehingga mereka mendapati diri mereka yang berada di atas kebenaran? dan mereka bakal menjadi orang-orang yang mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah sehingga mereka dengan penuh percaya diri merasa tidak butuh dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Seolah-olah mereka sudah punya tiket masuk ke dalam surga. Sehingga tidak butuh untuk mengikuti ajaran dan ajakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenyataannya kata Asad rahimahullah tidak demikian. Keadaan orang-orang kafir Quraisy adalah keadaan orang-orang yang menentang kebenaran jatuh dalam kezaliman. Mana mungkin mereka yang bakal menjadi ahlul jannah? Mana mungkin mereka mendapatkan pahala di sisi Allah kalau terus-terusan di atas kekufuran. Falam yabqa illa sabru li'adahum wa tahammul lima yasturu minhum wal istimrar ala da'watihim. Tugas Nabi alaihi salatu wassalam adalah bersabar menghadapi gangguan kaumnya. Mengharapkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Terus menjalankan misi dakwah mengajak mereka kepada kebaikan. Karena memang yang diinginkan adalah kebaikan mereka, yang diinginkan adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saat ini belum terbuka pintu hidayah untuk mereka. Barangkali di kemudian hari mereka sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap jalankan dakwahmu. Jangan engkau anggap, jangan engkau hiraukan gangguan-gangguan dari kaummu. Engkau tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan harapkan pahala hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fas eh, qala oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada nabinya fasbir li hukmi rabbik ay lima hakama bihi syar'an wa qadran Tetaplah engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam bersabar dengan ketetapan Rabbmu baik berupa syariat atau berupa takdir. Fal hukmul qadari yasbiru 'alal mu'zimin wa la yutalaqa bis wal jaza' Ketetapan Allah yang berupa takdir harus disikapi dengan penuh kesabaran manakala ketetapan tersebut menyakitkan hati. Terkadang Allah memberikan kepada hamba-hambanya sesuatu yang tidak mengenakkan. Siapa orang yang menginginkan hidupnya serba susah? Tidak ada. Semua selalu mendambakan kemudahan semua selalu mendapatkan keluasan rizki. Dan itu yang dipanjatkan dalam doa-doa setiap hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang berdoa, Ya Allah jadikan aku orang yang paling miskin di dunia. Tidak ada. Selalu doanya apa? Ya Allah lancarkan rezekiku. Ya Allah mudahkan segala urusanku. Ya Allah mudahkan langkahku di atas kebaikan. Ya Allah, jauhkan aku dari segala sesuatu yang berbahaya dan merugikan. Itu doa hamba. Tapi kenyataannya, pada sebagian waktu, takdir Allah subhanahu wa ta'ala secara bahir betul-betul menyakitkan hati seorang hamba. Mulai dari yang berkaitan dengan finansial, harta, Ya. Memulai bisnis yang diharapkan darinya adalah keuntungan. Khadifidina azani Allah wa iyakum sebagai ma'isyah menghidupi anak dan istrinya. Qaddarallah wa masya'a fa'al. Karena kesalahan kecil bangkrut. Khadifidina azani Allah wa iyakum. Sakit rasanya. Ya. Sikap yang bagaimana yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada hamba yang mendapati situasi yang demikian, yasbir alal mu'zimin. Dia harus sabar dalam menghadapi kenyataan yang pahit tersebut. Ditinggal mati oleh orang yang dicintai. Entah orang tuanya, saudaranya, anaknya, istrinya, sahabatnya, orang-orang dekatnya. Itu adalah sesuatu yang menyakitkan sangat menyakitkan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang mana rasa kehilangan orang yang kita cintai jauh lebih berat, jauh lebih menyedihkan, menyakitkan ketimbang rugi dalam bentuk harta sekalipun dalam jumlah yang besar. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Sedih ketika kehilangan uang 5M misalnya. Itu enggak sebanding dengan kesedihan ketika kita ditinggal mati oleh anak kita. Itu menyakitkan. Tapi ketika ketetapan tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap seorang mukmin yang baik yasbir alal mu'limin. Dia harus sabar menghadapi kenyataan tersebut. Bagaimana sabar dalam menghadapi kenyataan yang pahit semacam ini? Kata Sa'di rahimahullah, wala yutalaqqa bisakhati wal jaza. Tidak boleh hamba tersebut berkeluh kesah. Ya, tidak boleh berkeluh kesah ketika menghadapi kenyataan yang pahit tersebut. Wal jaza tidak boleh pula bagi dirinya untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkeluh kesah itu menunjukkan dirinya tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok rugi? Kenapa kok demikian? Padahal sudah sesuai dengan perhitungan. Hanya dengan kesalahan yang ringan, kesalahan yang kecil, gulung tikar usahanya. Ya, kenapa saya kok dibikin rugi? Kenapa saya dibikin miskin? Padahal saya hamba yang selalu bermunajat, kepada Allah Subhanahu wa taala sementara tetangga sebelah kanan dan kiri yang notabene adalah orang-orang kafir makin kufur makin kaya. Ya. Keluh kesah yang semacam itu menunjukkan dia nggak terima. Tergantung tingkat keluh kesahnya. Ikhwanibidina Allahu wa Jaza putus asa ini akan membuahkan atau menjadikan seorang hamba suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu termasuk perkara yang dilarang. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan tantangannya sabar menghadapi kenyataan yang pahit tersebut kata Nabi alaihi salatu wassalam innamas sabru inda sudamatil ula sabar itu dihitung pada Sedemah yang pertama, benturan pertama dengan kenyataan yang pahit tersebut. Ya, itu kenyataan eh, apa namanya tantangannya. Secara praktek di lapangan, Hanifidina azani Allah wa iyakum, kondisi yang terberat untuk sabar, ya kondisi awal dia mendapatkan musibah tersebut. Kali pertama mendengar berita kematian yang membuat hatinya tergoncang. azani Allahu wa iyakum. Nah, itu ujian sabar. Ada orang yang sabar menghadapi musibah tersebut, tapi setelah sekian bulan, ya sudah berlalu enam bulan, delapan bulan, baru dia mengatakan saya sabar, ditinggal mati oleh anak saya, gimana lagi sudah diikhlaskan, ya itu semua orang bisa, ya Ukuran sabar itu pada benturan pertama. Saat pertama kali kita tahu saudara kita, ayah kita, ibu kita, atau siapapun dari orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, saat itulah diuji keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Yang baik keimanannya itu bisa menundukkan hatinya, tidak sampai berkeluh kesah, tidak sampai melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan dirinya tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang mukmin terhadap takdir. Wal hukmu syar'i yuqabilu bil qabuli wat taslim. Sementara hukum dalam bentuk syariat, ketetapan dalam bentuk syariat disikapi dengan qabul wat taslim menerima dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyaditam li amrihi. Tunduk dengan ketundukan yang sempurna terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau syariat, maka kita tunduk. Saat diperintahkan menjalankan sesuatu, laksanakan. Diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu, tinggalkan. Diperintahkan untuk membenarkan dan meyakini sesuatu, yakini. Tunduk, setunduk-tunduknya. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Dan itu adalah perkara yang mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mampu melakukan yang demikian di azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Ini penjelasan dari Syekh Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala terkait dengan ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-48. Adapun lanjutan penjelasan dari beliau rahimahullahu taala berkaitan dengan kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam insyaallah taala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.